Dan kita telah memasuki peristiwa yang kaitannya dengan perjanjian Al-Hudaybiyah. Dan telah kita sebutkan bahwa perjanjian Al-Hudaybiyah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama para sahabatnya terjadi perselisihan di kalangan para ahli sejarah tentang jumlah mereka ketika itu. Dan banyak dari kalangan para ulama menguatkan bahwa mereka berjumlah 1400 orang. Dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu qayyim rahimahullah ta'ala. Demikian pula Al-Bayhaqi mengatakan bahwa yang paling sahih dari riwayat yang menerangkan tentang peristiwa Al-Hudaybiyah berjumlah 1400 orang. Maka tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menunaikan ibadah umrah. Oleh karena itu Rasulullah Wasallam memulai menggiring hadiunya dari Dhul Hulaifah. Dan beliau berihram untuk menunaikan ibadah umrah. Namun orang-orang Quraisy tatkala mereka mendengarkan akan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya maka mereka pun hendak menghalangi Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk memasuki Makkah mereka telah mengumpulkan al-ahabish yaitu mereka kelompok-kelompok atau kabilah-kabilah yang merupakan sekutu dari bangsa Quraisy yang mereka tinggal di dekat bukit yang disebut Hubeish sehingga mereka dinisbatkan dengan nama tersebut Al-Ahabish bahwa mereka ingin menghalangi Rasulullah alaihi salatu wassalam Sementara tujuan Nabi alaihi salatu wassalam bukan untuk berperang melawan mereka. Demikian pula Khalid bin Walid yang memimpin pasukan untuk menghalangi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akan tetapi Rasulullah alaihi salatu wassalam ingin menghindari terjadinya pertempuran melawan orang-orang Quraisy. Karena beliau pada asalnya mengagungkan dan memuliakan tanah haram. Bahkan disebutkan dalam hadis uh, Marwan dan Al-Miswar al Makhramah bahwa ketika mendekati Makkah kendaraan yang dikenakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu seekor onta yang bernama Al-Qaswa itu menderum enggan untuk melanjutkan perjalanannya sehingga Nabi alaihi wasallam mengatakan makalah atil qaswa wa ma dzaka laha bi khuluq walakin habasaha habisul fil bahwa tidaklah onta tersebut menderum enggan untuk melanjutkan perjalanan padahal itu bukan merupakan kebiasaan dan tabiat dari onta tersebut namun yang menghalanginya adalah yang menghalangi pasukan gajah pada masa Abraha ketika Abraha membawa pasukan dan para pemimpin mereka mengendarai gajah. Maka gajah tersebut enggan untuk melanjutkan perjalanannya. Pada saat mereka tiba di daerah Mina, di Wadi Muhassir, mendekati Makkah, maka gajah tersebut enggan untuk melanjutkan perjalanan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka. Sehingga Rasulullah wassalam mengatakan, "Walladhi nafsi biyadih, la yas'alunani khitbatan yu'azzimuna fiha hurmatillah, illa a'taituhum iyaha." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mereka meminta aku untuk satu rencana yang dengannya mereka memuliakan hurumatullah, hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah haram untuk tidak dirusak melainkan aku berikan kepada mereka melainkan aku berikan kepada mereka yakni menghindari pertempuran maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghindar dari pasukan Khalid bin Walid agar tidak terjadi peperangan maka beliau pun singgah di uh, ujung dari daerah Al-Hudaybiyah di sebuah waduk Zamad yang memiliki sedikit air. Yang memiliki sedikit air. Perlu diketahui bahwa daerah Al-Hudaybiyah pada masa itu memiliki sumur-sumur yang airnya melimpah. Namun pada saat Rasulullah SAW mendatangi daerah tersebut, sumur-sumur yang airnya melimpah itu telah dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka singgah di daerah Al-Hudaybiyah di daerah waduk yang di situ hanya terdapat sedikit air. Namun Allah Subhanahu wa taala menampakkan kemahakuasaannya dan memperlihatkan Rasulullah alaihissalatu wassalam yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah tabaraka taala. Pada saat Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya mereka singgah di daerah Al-Hudaybiyah yang di sana terdapat waduk yang memiliki sedikit air yatarabbaluhu الناس nasu tabarrudan الناس an-nasu tabarrudan yakni uh, mereka pun segera beristirahat dan memanfaatkan air tersebut namun karena air itu sedikit falam yulbithu an-nas hatta nazahu tidak lama kemudian mereka memanfaatkan sedikit air hingga air pun habis air pun habis. Sementara sumur-sumur yang lainnya, sumber-sumber air yang lainnya telah dikuasai oleh kaum Quraisy. Dan Rasulullah SAW menghindari terjadinya bentrokan. Peperangan melawan mereka. Pada saat air di waduk tersebut habis, maka mereka pun mengeluhkan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fantaza'a sahman min kinanatih maka beliau pun mencabut salah satu anak panahnya thumma amarahum ayaj'aluhu fi lalu Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk meletakkan anak panah tersebut di waduk yang telah uh, habis air yang terdapat di dalamnya kata Al-Miswar bin Makhramah yang meriwayatkan hadis ini, "Fa wallahi ma zala yajishu lahum birrai hatta sadaru an." Demi Allah, senantiasa air itu meninggi dan meninggi, bertambah dan bertambah. Dalam keadaan mereka telah puas meminumnya. Sampai kemudian mereka meninggalkan meninggalkan waduk tersebut. Dalam kondisi air itu terus bertambah Subhanallah. Ini diantara uh, dalailun nubuwah. Tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan disebutkan pula dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu beliau mengatakan ta'udduna antum al-fatha fatha Makkah وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية kalian menganggap bahwa kemenangan itu ada pada penaklukan kota Makkah. Memang benar, Fathu Makkah itu adalah kemenangan. Namun kami menganggap Al-Fathu kemenangan itu adalah pada peristiwa Bai'atul Ridwan. pembaiatan para sahabat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam pada yaumul Hudaybiyah. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 mi'ah. Kami ketika itu bersama Nabi alaihi salatu wassalam berjumlah 1400 orang. Wal Hudaybiyatu bi'lun fanazahnaha falam natruk fiha qatarah. Sementara di Hudaybiyah itu ada sumur yang kami pun menghabiskannya. Dan kami tidak menyisakan setetes pun dari air yang terdapat di dalam waduk yang ada di Hudaybiyah itu. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتى فجلس على شفيرها maka berita tentang kehabisan air ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam Lalu kemudian beliau pun datang dan duduk di pinggir sumur tersebut atau waduk tersebut. Thumma da'a bi'ina'in min ma'in minha. Kemudian beliau minta untuk diambilkan air darinya. Fatawadda'a thumma madmadha wada'a. Maka beliau pun berwudu, berkumur-kumur dan berdoa. Thumma sabbahu fiha. Kemudian beliau pun menuangkan air di atas sumur itu. Fatarokah ghaira ba'id. Lalu kemudian beliau meninggalkannya tidak jauh dari tempat tersebut. Thumma innaha asdaratna nahnu wa ibana. Kemudian kami terus memanfaatkan air itu semakin bertambah dan bertambah sehingga kami pun telah mengenyangkan diri-diri kami demikian pula kendaraan-kendaraan kami semuanya telah puas dengan minum dari air yang keluar dari sumur tersebut barokah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam riwayat yang lain beliau mengatakan da'uha sa'ah, biarkan sesaat. Tidak lama kemudian air pun meninggi dan meninggi sehingga para sahabat mereka puas meminum dari air tersebut tanpa mengurangi kondisi air yang terdapat di sumur itu. Hadis ah, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an. Beliau mengatakan qadimna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Hudaybiyah. Kami datang bersama Rasulullah alaihi wasallam ke Al-Hudaybiyah dan kami berjumlah 1400 orang. Wa 'alaiha khamsuna syatan la turwiha. Ketika itu mereka memiliki 50 ekor kambing. Dalam kondisi seluruh dari kambing-kambing tersebut kehausan. Sementara tidak ada minuman. Qala faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Jabar Ruqiyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk di pinggir dari sumur tersebut. Wa imma da'a wa imma bazaqa fiha. Terkadang beliau berdoa, terkadang beliau meludah di dalam sumur itu. Fajashat fasaqaina wastaqaina. Maka air pun terus meninggi di sumur tersebut. Maka kami telah memberi minum kepada hewan-hewan kami. Dan kami pun telah meminumnya dan merasa puas dari air tersebut. Barakah dari doa Rasulullah alaihi salatu ini dalam hal kekurangan air para sahabat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya. Kemudian dari sisi yang lain termasuk di antara yang penting untuk kita sebutkan dalam peristiwa Al-Hudaybiyah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an. Qala beliau mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah. Kami keluar bersama Rasulullah alaihi salatu dalam perang, yakni perang Hudaybiyah. Fa asabana jahdun hatta hamanna an nanhara ba'd zuhurina. Lalu kemudian kami pun merasa lapar yang sangat sampai-sampai hampir saja kami akan menyembeli sebagian dari eh, kendaraan-kendaraan uh, kendaraan -kendaraan kami yaitu unta-unta mereka Hampir saja mereka menyembelihnya. Padahal bermanfaat untuk mereka kendarai. Karena saking laparnya mereka. فأمر نبي الله alaihi الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا maka Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada para sahabat untuk mengumpulkan makanan dan perbekalan mereka. Maka kami pun mengumpulkan bekal-bekal kami dan menaruhnya di atas uh, sebuah tikar fajtama'a zadul qaum 'ala mit'i maka terkumpullah bekal mereka kaum yang bersama Rasulullah alaihi wasallam di atas tikar tersebut kata Salam bin al-Aqwa fatatawaltu li ahzirahu kam huwa aku berusaha melihat setumpuk dari makanan tersebut berapa banyak? Fahazartuhu karabdatil anz. Maka aku memperkirakan seperti rabdatul anz. Yang dimaksud rabdatul anz yakni tempat ketika kambing al anz itu kambing ya. Kambing kecil ketika duduk ya, kurang lebih seperti itulah makanan mereka, perbekalan mereka. Ya, ini tinggal sedikit perbekalan tersebut. Wanahnu arba arba'asyarami'ah. Sementara kami berjumlah 1.400 orang. Bayangkan 1.400 orang dikumpulkan seluruh bekal hanya seperti atau hanya sebanyak seperti ketika kambing itu duduk ya menderum ya segitulah ya. mungkin kalau 10 santri Ibnu Qayyim habis itu 10 santri atau 15 santri habis selesai. Nah, ini 1400 orang. Nah. Qala kata Salman bin Aqwa fa akalna hatta syabi'na jami'an. Maka kami pun makan sampai kami seluruhnya kenyang. Sampai kenyang. Ya, sampai enggak kuat nambah lagi. Tumma hasyawna jurubana. Bahkan kami mengisi makanan ke tempat-tempat ya jur, jirab yakni e, tempat yang terbuat dari kulit ya itu diisi oleh mereka makanan tersebut sudah kenyang mereka memenuhi tempat-tempat dari perbekalan mereka ini juga barokah ya yang mereka saksikan sendiri dari tanda yang menunjukkan kenabian Muhammad shallallahu alaihi wasallam maka ini diantara kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya dalam peristiwa Al-Hudaybiyah dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin dalam peristiwa tersebut. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.